yaitu al-hath على الحفظ في الصغر والأسباب المساعدة للحفظ وأفضل أوقاته الحث anjuran untuk menghafal di waktu kecil. wal dan sebab-sebab yang membantu hafalan. Wa afdal awqatihi dan waktu yang terbaik untuk menghafal. Diawali bab ini dengan ucapan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang keutamaan syab. Ma ba'athallahu nabiyyan illa syabban. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, tidaklah Allah mengutus seorang rasul kecuali syaban, kecuali dalam keadaan muda. Wa ma atal ilm illa syaban dan tidak pula diberikan ilmu kecuali dalam keadaan muda. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Allah tentang Ibrahim alaihissalam. Qalu sami'na fatan. Kami mendengar seorang pemuda yang disebut oleh mereka. Yuqalu lahu Ibrahim yang dipanggil dengan nama Ibrahim. Ibrahim alaihissalam sebutkan kata pemuda. Demikian pula ketika dikisahkan Musa alaihissalam wa id qala Musa li fatahu berkata Musa kepada fatahu atau tentang ashabul kahfi disebutkan pula oleh Ibn Abbas ayat Allah SWT. innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah fityatun pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Disebutkan dalam beberapa ayat ini tentang saka-saka ini pemuda. Maka menunjukkan bahwa tidaklah yang lebih baik datangnya ilmu pada seseorang kecuali ketika dia masih muda. Kalau bin Allah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Man ta'allama al-ilma wa huwa syabbun kana kawashmin fil fil hajar." Siapa yang mempelajari ilmu dalam keadaan dia masih muda, kawashmin fil hajar, maka sungguh seperti orang yang mengukir di atas batu. Kawashmin fil hajarin, seperti mengukir di atas batu. Wa man ta'allama al-ilma ba'da ma yadkhul fi sin sedangkan siapa yang mempelajari ilmu dalam keadaan dia sudah tua, sudah masuk berumur, karena kal katib ala dhahril ma, maka permisalannya seperti orang yang menulis di atas air. Sepertinya menulisnya gampang, tapi buyar kembali setelah itu. Gampang, tapi buyar kembali setelah itu. Sebaliknya mengukir di atas batu, susah. Susah. Berat. Tetapi ketika sudah terukir, sampai sekian ratus tahun masih utuh. Prasasti-prasasti masih terjaga, masih tertulis di sana. Ini ukiran di atas batu. Memang susit, sulit mengukirnya. Tetapi awet dia. Maka kalau belajar di waktu kecil ketika masih muda umurnya, maka itu adalah sesuatu yang lebih bagus karena hasilnya akan lebih mapan. Tetapi siapa yang belajarnya sudah mulai tua, maka seperti mengukir di atas air. Ucapan yang hampir sama diucapkan pula oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Qala al-ilm in al-hifz fi sigari kan-naqshi fil hajar. Dia kata beliau kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah hafalan di waktu kecil. Hafalan di waktu kecil kan naqshi fil hajar, seperti mengukir di atas batu. Seperti ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa qala Urwah bin Zubair rahimahullah li banihi kepada anak-anaknya, kata Urwah ya bunai inna azhadan nas 'alimin ahluhu. Kata Urwah bin Zubair, Wahai anak-anakku, inna al nas fi alimin ahlu. Sungguh orang yang merasa tidak butuh pada seorang alim biasanya seringkali keluarganya sendiri. Orang yang dari tempat lain berdatangan mengambil ilmu dari si alim ini justru biasanya keluarganya yang merasa nggak butuh gampang. Nanti tinggal tanya sama Abi. Gampang. Abiku ulama. Qul ibn a'azakum wa azhadannas bi'alimin ahluhu. Seringkali yang paling merasa tidak butuh itu keluarganya. Subhanallah. Dan ini sering terjadi. Seorang alim, seorang ustaz mengajar sana kemari, tapi anaknya sendiri justru nggak belajar dari bapaknya. Fahalummu ilayya fata'allamu minni. Maka kemarilah wahai anak-anakku, belajarlah dariku فَإِنَّكُمْ تُوشِكُونَ أَنْ تَكُونُوا كِبَارَ قَوْمٍ karena kalian sebentar lagi akan menjadi kibara kaumin, akan menjadi orang-orang besar, tokoh-tokoh kaumnya. Inni kuntu sahiran la yumbar ilai. Aku dulunya kecil, la yumbar ilaiya. Tidak dipandang. Tidak ada yang memperhatikan aku. Falamma adraktu min ketika aku sudah mencapai dewasa, wa ma adraktu Ja'alan nas yas'alunani. Maka mulai manusia bertanya-tanya kepada aku dengan sekian pertanyaan-pertanyaan. Masalah agama. Wa ma syai'un ashadda alai ala mri'in min an yas'al an syai' min an yus'al an syai'in min amri dini fayajhalu. Maka sungguh tidak ada sesuatu yang lebih dahsyat. Tidak ada sesuatu yang lebih dahsyat daripada seseorang ditanya tentang sesuatu dari agamanya ternyata dia tidak tahu. Karena azza wa nasihat Allah bin Zubair pada anak-anaknya. Belajarlah, belajarlah. Biasanya orang yang merasa tidak butuh dari seorang alim biasanya keluarganya sendiri. Maka kalian wahai anak-anakku belajarlah dariku. Aku dulunya kecil. Nggak dipandang, nggak diperhatikan. Tetapi ketika aku beranjak dewasa dan sudah dianggap oleh kaumku, mereka bertanya kepada aku dengan pertanyaan-pertanyaan. Sungguh tidak ada yang lebih dahsyat daripada kalau ditanya sesuatu tentang agamanya, ternyata dia tidak tahu. Paling Allah kemarin masih muda, masih kecil lagi, Tidak diperhatikan. Tapi sebentar lagi. Ketika kalian sudah punya anak, punya cucu, mereka akan tanya, Bi, ini sholat begini apa begitu? Nggak tahu. Begitu. Apa kita katanya nggak tahu? Ponakannya Orang-orang di sekitarnya melihat ini adalah yang paling tua. Tokoh kaumnya. Pasti akan ditanya. Maka sungguh ma syai'un ashadda ala mri'in min an an syai'in min amri dinihi fayajhal. <coughs> sungguh tidak ada sesuatu yang lebih dahsyat bagi seseorang ketika ditanya tentang agamanya dia tidak tahu. قال سرحبيل بن سعد رحمه الله دعا الحسن بن علي بنيه وبني أخيه الحسن ibni Ali manggil anak-anaknya dan juga anak-anak saudaranya. Anaknya Husain. Kemudian berkata, Ya Bunai, Ya Bani Akhi, Wahai anak-anakku dan anak-anak saudaraku, anak-anakku dan ponakan-ponakanku. Innakum sigara qaumin. Sesungguhnya kalian adalah masih tokoh-tokoh kecil dari kaummu. Yushik an takunu kibar. Bisa jadi sebentar lagi kalian akan menjadi tokoh-tokoh besar. Fata'allamul ilma. Maka belajarlah kalian ilmu. Faman lam yastati' minkum an yarmih. Atau qala yahfadhu. Fal yaktubhu. waliyadahu fi baitihi. Maka hendaklah kalian belajar dan siapa yang tidak mampu di antara kalian untuk menghafalnya, hendaklah mencatatnya dan simpan di rumahnya. Nasihatnya Al Hasan Ibn Ali radhiyallahu taala anhum memanggil anak-anaknya dan juga memanggil anak-anak saudaranya, orang menanya semuanya dan dinasehatkan dengan perintah untuk belajar. Belajarlah, belajarlah Kalian sekarang masih kecil. Sebentar lagi kalian akan menjadi tokoh-tokoh besar. Kalau sudah ditokohkan kalian, dijadikan sebagai panutan umat, mereka akan bertanya. Maka hendaklah pelajari ilmu, kalau bisa dihafal, dihafal. Padahal siapa yang tidak mampu menghafalnya, mencatatnya, dan simpan di rumahnya. Bisa meriwayatkan dengan hafalannya, bisa meriwayatkan dengan kitabnya. Dengan catatannya. Karena lihat ucapan beliau, dan ucapan Urwah bin Zubair sama. Dan ucapan para ulama semuanya sama. Belajarlah sejak kalian masih kecil, masih remaja, masih muda. Qala al-Khatib al-Baghdadi berkata al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, "I'lam أن الحفظ ساعات ينبغي لمن أراد التحفظ أن يراعيها Beberapa asar-asar tadi menunjukkan tentang belajar di waktu di waktu kecil dan semasa masih muda. Ya. Sedangkan yang berikut ini dari Khatib al-Baghdadi rahimahullah tentang waktunya. Eh alam ketahuilah bahwa lil hifdhi sa'atun bahwa untuk menghafal itu ada waktu-waktu tertentu. Bagi siapa yang ingin menghafal hendaklah memperhatikan waktu-waktu tersebut. Walil hifdhi amakin dan juga untuk menghafal ada tempat-tempat tertentu. Yang bagi ilmu mutahafid an yalzamaha. Semestinya bagi orang yang ingin menghafal untuk berpegang dengan tempat-tempat tersebut. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang hendaklah diperhatikan dan ada tempat-tempat tertentu yang hendaknya diperhatikan. Apa diantaranya kata beliau rahimahullah Qala al-Khatib al-Baghdadi fa ajwadul awqat al-ashar Adapun waktu yang terbaik adalah waktu sahar. Waktu sahar adalah sepertiga malam terakhir. Bil asharihum yastaghfirun. Di waktu ashar. Umma ba'daha waktu intisafin nahar. Yang kedua adalah waktu pertengahan siang. Intisaf an-nahar. وبعدها dun دون العشيات <coughs> yang kedua, eh, yang ketiga adalah al-ghadawat di waktu pagi, jangan sore. Eh, waktu pagi, jangan sore. Wa hifdzul laili asla min hifdzin nahar dan menghafal di waktu malam lebih baik daripada menghafal di waktu siang. Qila li dikatakan kepada sebagian mereka bima adraktal ilm pernah ditanyakan kepada sebagian mereka dengan apa engkau bisa mencapai ilmu? Dijawab, <laughs> qala bil misbah wal julus ila sabah. Bil misbah wal julus ila sabah. Bagaimana engkau bisa mendapatkan ilmu sekian banyaknya? Dengan cahaya lampu dan duduk sampai pagi. Pelita. Dulu lampunya tidak seperti kita ini. Lampu ceplik yang mereka pakai. Lampu minyak. Bil misbah wal julus ila dan duduk sampai Demikian mereka ketika ditanya dengan apa mereka bisa mencapai ilmu bil musbah, wal julus ila sabah. Wa qila lil sedangkan yang lain ditanya bima adraqtal ilm? Dijawab bis safari wal sahari wal bukuri sahar wal bukur sahar. Saya ulangi bis safar dengan safar perjalanan was sahar dengan begadang wal bukuri fi dan bangun di waktu sahar. Artinya dengan safar menemui para ulama mencari satu hadis dua hadis dari satu negeri ke negeri lainnya dari satu ulama ke ulama lainnya ini safar dan sahar menghabiskan waktu malam untuk belajar wal bukur sahar dan bangun di waktu sahar di sepertiga malam terakhir Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan beberapa waktu dengan kalimat wa ba'daha. Menunjukkan susunan. Yang paling atas, yang paling ajwadul awqat, waktu yang terbaik adalah bil Asha Di waktu sahar. Thumma ba'daha, setelah itu, kata beliau, adalah waktu-waktu disebutkan intisaf nahar. Wa ba'daha, setelah itu waktu pagi. Dan kemudian dibandingkan malam dengan siang, dikatakan lebih afdal di waktu malam. Waqala ayatan dan berkata juga beliau rahimahullah tentang tempatnya. Tadi baru waktunya. Wa ajwadu amakin al al-ghurf. Dan tempat yang paling bagus untuk menghafal adalah kamarnya. Dunas safal. Wa kullu mawdi' ba'idun mimma yulhi وخلى القلب فيه مما يفزعه فيشغله yang paling bagus dari tempat menghafal adalah wuraf, tempat-tempat yang tertutup. Kamar. Bukan safal di bawah. Ruang bawah tanah. Bukan pula uh, yang di atas. Yang di atas yang langsung melihat langit. Itu juga tidak dianjurkan. Yang dianjurkan kamu lihat kanan tembok, depan tembok, kiri tembok. Ya. Kamar. Itu dianjurkan untuk menghafal. Dan lebih cepat menghafal. Wa kullu mawdi'in ba'idun mimma yulhi. Dan tempat yang jauh dari perkara-perkara yang melalaikan. Jadi jangan di tempat yang asyik. Ya. Jangan tempat yang indah. Ya. Bukunya dipegang mau menghafal. Kepalanya ke kanan, ke kiri. Insya Allah indahnya. Karena ngafalkannya di taman atau di kebun atau di gunung. Atau di atas, di sakaf, melihat bintang-bintang, melihat bulan dan sebagainya. Itu yulhi. Atau di tempat keramaian yang juga yulhi. Membuat lalai. Ketika sedang menghafal ada suara, tengok lagi. Ada suara si bulan, tengok lagi. Ada suara rem mobil, berhenti lagi Lihat ada apa yang terjadi. Karena itu juga tidak membantu dalam menghafal. Sehingga tempat yang bagus, imma di kamarnya atau di tempat yang ba'idun mimma yulhi, yang jauh dari perkara-perkara yang melalaikan. Wa qalal qalfihi mimma yufzi'uhu fayashghiluh. Dan juga tempat yang tidak ada sesuatu yang membuat dia takut. Yang akhirnya dia tersibukkan dengan itu. Paham? Ya. Di tempat yang membahayakan. dipikir ya. Di pinggir jalan misalnya. Ada suara mobil keras, takut kamu. Jangan-jangan ke arah kita. Ya. Atau di tempat yang berbahaya. Dalam keadaan duduk di pinggir lotengnya, kakinya gantung ke bawah begitu. Itu juga nggak bisa menghafal seperti itu. Ada kekhawatiran-kekhawatiran yang itu akan mengganggu hatinya. Kalau rahimahullah yaghlib alaihi fayamna'uhu imma yuzzi'uhu fayushghiluh yaghlib alaihi imma menakut-takuti dia akhirnya dia terhalang untuk belajar atau malah benar-benar dia celaka maka betul-betul dia tidak akan lagi bisa belajar وليس بالمحمود أن يتحفظ الرجل بحضرة النبات والخضرة kata beliau dan tidak terpuji tidak dianjurkan seorang menghafal di depan pohon-pohonan wal khudrah yang hijau-hijau wala ala syututil anhar tidak pula di pinggir-pinggir sungai wala ala qawarut tariq dan tidak pula dianjurkan untuk belajar di pinggir-pinggir jalan. Belajar, tiba-tiba yang ada yang Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Belajar lagi, eh, oh, Waalaikumsalam, eh apa, khair, eh. baca lagi, apa lagi. Karena tempat orang lewat. <laughs> Iya kumal julus, itu rokat. <laughs> Hati-hati kalian kata Nabi dari duduk di pinggir-pinggir jalan. Ketika ditanya Rasulullah bagaimana kalau terpaksa kita harus duduk di sana? Maka atau tariq haqqahu kata Nabi. Berikan hak pejalan. Apa hak pejalan? Beri salam. Atau menjawab salam mereka. Maka kalau kita di jalan kita bertanggung jawab. Untuk memberikan hak mereka. Nyapa lagi, nyapa lagi. Kalau tempatnya di tempat keramaian, ikhwan-ikhwan bolak-balik di sana. Nggak akan bisa belajar. Barakallahu fikum. kalau Al-ghurf disebutkan jamak ghurfah. Ghurfah itu kamar dan biasanya kamar yang di atas. Dan biasanya di atas lebih aman daripada yang di bawah. Lebih aman dari tamu maksudnya. Lebih aman dari gangguan-gangguan orang. Qala aydan berkata juga beliau rahimahullah wa awqat aju' Sekarang keadaannya waktunya sudah yang terbaik waktu ashar waktu pertengahan siang dan waktu pagi dan waktu malam lebih baik daripada waktu siang. Tempatnya adalah tempat yang tidak ada sesuatu yang melalaikan dan lebih bagus kalau di kamar yang tertutup ya, dan tidak banyak orang mengganggu. Karena yang ketiga, keadaannya awqatul ju' ahmad lit Waktu lapar lebih baik untuk menghafal. Ya. Jam-jam lapar itu jam berapa biasanya? Ya. Nah itu bagus untuk menghafal. Tentunya waktu ashar otomatis waktu lapar. Kenapa? Karena kamu makan biasanya isya. Sedangkan ini sudah berapa jam kamu tidur, bangun dalam keadaan perut lapar. Jadi itu waktu yang bagus untuk menghafal. Awqatul ju' ahman li tahafud min awqatis syaba' Waktu lapar lebih baik untuk menghafal daripada waktu kenyang. Wa yanbaghi lil mutahaffiz an yatafaqqad min nafsihi halal ju' maka hendaklah orang yang menghafal memeriksa keadaan dirinya kapan waktu-waktu lapar saat itulah dia menghafal فإن بعض الناس إذا أصابه شدة الجوع والتهابه لم يحفظ فليطفئ ذلك عن نفسه بالشيء الخفيف اليسير tetapi sebagian manusia kalau tertimpa kelaparan yang dahsyat atau iltihabi sudah terbakar dengan kelaparan, biasanya juga nggak bisa menghafal. Maka hendaklah yutfik dalik, hendaklah memadamkan api kelaparannya dengan sedikit saja, dengan sesuatu yang ringan. bishayil khafif al dengan sesuatu yang ringan, yang khafif. Berapa butir korma misalnya, yang ringan. nambar kelafikum Artinya bukan lapar dalam artian lapar yang sampai dikatakan ya telah sampai ada apinya, api kelaparan. Jangan. Tetapi hendaklah dipadamkan sedikit apinya dengan sesuatu yang yesi, sesuatu yang ringan. Qala Yahya bin Yahya rahimahullah Sa'ala rajulun Malik bin Anas. Seseorang bertanya kepada Malik bin Anas. Ya Abu Abdullah, hal yaslu li hadzal hattu syai'? Wahai Abu Abdullah, apa yang baik atau ada sesuatu yang mendukung untuk hafalan sesuatu saja? Qala in kana yasluh lahu syai' ma'asi. Kata Imam Malik kalau ada sesuatu yang bisa mendukung dan memperbaiki hafalan, tidak ada lain. Tarkul ma'asi. Meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Alhamdulillah kita mendapatkan sekian ya, bimbingan-bimbingan mereka para ulama untuk menghafal. Ya, waktunya keadaannya, tempatnya, dan juga hendaklah kita menjauhi ma'asi. Dan sudah pernah kita sampaikan di majelis ini juga ucapan Imam Syafi'i rahimahullah tentang ini. Benar. Syakawtu ila waqi' surah hafdi fa'arsyadani bitarkil ma'asi. Wa inna hadzal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku pernah mengeluhkan hafalanku kepada waqi' gurunya rahimahullah Farjadani ke ma'asi. Maka beliau membimbing aku untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan berkata, inna hadal ilma nur. Sesungguhnya ilmu ini adalah cahaya. Dan cahaya Allah, la yuda li'asi. Nggak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Dan para ulama menyatakan bahwa al-ilm adalah nur, wal ma'asi adalah zulmah. Maka dua perkara, nur wa zulmah, la yajtami'an. Nur wa zulmah nggak akan bersatu selama-lamanya. Sehingga yang namanya cahaya ilmu dengan gelapnya kemaksiatan tidak akan bisa bertemu. Ada kegelapan kemaksiatan maka ilmu akan terhalang. Jika datang ilmu maka kegelapan akan tersirna atau tersingkir dan demikianlah keadaannya. Sehingga kalau ya azakumullah maksiat dengan hafalan adalah perkara yang sangat bertentangan. Qala Ali ini Qashran saat waki'an. Aku bertanya kepada waki'an. Kultu ya Abu Sufyan, ta'lam syai'an lil hifz? Apakah tahu sesuatu untuk menghafal? Qala araka wafidan. Kata Wakil, aku melihat engkau adalah utusan. Sepertinya engkau adalah utusan. Thumma qal, tarful ma'asi. A'unun alal hifz. Kata beliau, tarful ma'asi merupakan a'unun alal hifz Meninggalkan kemaksiatan adalah perkara yang mendukung hafalan. Meninggalkan kemaksiatan adalah perkara yang akan membantu untuk menghafal. Maka semakin dia menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, maka tentunya dia semakin mudah menghafal. Tetapi kalau sudah dia terjerumus dalam sekian maksiat, maka akan sulit untuk menghafal. Semakin besar kemaksiatannya, semakin sulit dia untuk menghafal. Maka dari dosa-dosa kecil, Dosa-dosa yang lebih besar, lebih sulit lagi untuk menghafal. Apalagi sampai kebidahan-kebidahan. Apalagi sampai kesirikan kan Na'udzubillah min balik. Qala Waqi' rahimahullah, "Idza aradta an tahfaz al hadith fa'mal bihi." Kata beliau, kalau engkau ingin menghafal hadis, fa'mal bihi. Maka hendaklah amalkanlah dia. Ini juga sama, mendukung hafalan. Kalau engkau ingin menghafal hadis, kerjakan. Maka ketika dikerjakan apa yang terkandung dalam hadis tersebut, dia semakin hafal. Setiap mengerjakan dia ingat, kenapa saya mengerjakan ini? Karena hadis itu. Besoknya mengerjakan lagi, kenapa saya kerjakan? Karena hadis yang pernah saya tahu. Maka seperti mengulang terus. Ya. Maka tentunya akan hafal dia. Maka dikatakan, Ida aradta an tahfadhal hadis, fa'mal bihi." Kalau engkau ingin menghafal hadis, maka kerjakanlah. <clears throat> قال <clears throat> إنما أدركت ما أدركت من العلم ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار وحرص كحرص الخنزير وزاد في أخرى وتملق كتملق الكلب وتضرع كتضرع في النوم <clears throat> قال بذل المهر Innama adraktu. Sungguhnya aku mendapatkan apa yang aku dapatkan dari ilmu adalah dengan bukur kabukurul urab. Berpagi-pagi bangunnya. Bukur kabukurul urab. Seperti berpagi-paginya burung gagak. Wasabr asabr Dan sabar seperti sabarnya keledai. Keledai itu dikasih beban sekian-sekian. Tetap sabar. Tetap dia nurut. Ini bin terkenal sabarnya. harus tahursul khinzir. Dan dengan semangat seperti semangatnya seekor babi. zada fi ukhra ditambahkan lagi dan tamalluk tamalluk kalb. Dia berupaya untuk menelusurinya seperti anjing menelusuri sesuatu. Kemana? Diikuti terus. kata tabarru'is nur. Dan merengeknya seperti merengeknya Saya kucing. Ya. Kalau minta sesuatu. Ya. Belum berhenti sebelum kau kasih. Ya. Terus nempel di kamu. Iya kan? Nah, seperti itu. Belum keluar, itu di depan rumahnya. itu pada syekhnya. Belum dapat besoknya, temui lagi. Masih belum kesempatan, datang di masjidnya. Pokoknya saya harus mendapatkan ilmu dari beliau. Dari Syekh. Eh, terus. Itu seperti <coughs> tabarruk <coughs> as-sinur. Seperti merengik seekor kucing. Kalau menginginkan sesuatu dari tuannya dia akan terus merengek dan terus ya, uh, mendesak di kakinya. pokoknya gimana sampai mendapatkan apa yang diinginkan. Demikian ikhwan beberapa nasihat-nasihat dari mereka para ulama tentang menghafal. Hendaklah kita memulainya dari sekarang dan ajari anak-anak kita sejak kecilnya dan kemudian berupaya untuk mengambil waktu-waktu yang terbaik, tempat-tempat yang terbaik dan juga keadaan yang terbaik, keadaan yang tidak terlalu kenyang dan juga keadaan bersih dari kemaksiatan dan keadaan tidak dengan penuh zakhrafah tidak dengan sekian banyak perhiasan-perhiasan pemandangan-pemandangan tapi kamar yang tidak ada pemandangan apapun Allah itu justru yang lebih membantu untuk menghafal maka beberapa tulabul ilm biasanya di masjid-masjid menghafal mereka menghadap ke tembok supaya tidak melihat apapun kecuali melihat putihnya tembok itu menambah konsentrasi. Barakallahu fikum. Ahamiyatul qira'ah wal kitabah wal wasiyah bin nabar fil kutub. Bab berikutnya masih berkait dengan bab yang tadi yaitu ahamiyatul qira'ah wal kitabah, pentingnya membaca dan menulis ilmu. Wal wasiyah bin nazar fil kutub dan wasiat untuk melihat ke kitab, untuk membaca kitab para ulama. Tentunya yang pertama dibawakan adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Mutiara yang paling indah, yang paling sempurna adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Kata Allah, bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yaitu yang menciptakan manusia dari segumpal darah Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabb kamu yang maha mulia. Ayat ini cukup sebagai perintah dari Allah SWT agar kita kaum muslimin membaca. Membaca apa yang Allah perintah untuk dibaca, yaitu ilmu dari Quran dan sunnah dan juga dari apa yang dibahas oleh para ulama tentang Quran dan sunnah. Kalau Abdullah bin Mubarak rahimahullah, "Ana adhab فأجالس الصحابة والتابعين وأشار بذلك إلى أنه ينظر في كتبه قد عبد الله المبارك رحمه الله أبو برجي dan bermajlis dengan para sahabat dan juga dengan para tabi'in Wa asyara bidzalika ila annahu yanzur fi kutubih. Kemudian beliau mengisyaratkan bahwa beliau melihat ke kitab-kitabnya. Melihat kitab-kitabnya. ada-ada pak ujalis as-sahaba wa tabi'in. Yang mengisyaratkan bahwa aku bermajlis dengan para sahabat dan tabi'in dengan kitab-kitab mereka. Dengan tulisan-tulisan mereka. Kalau Muhammad ibn Bakr. Qala Muhammad ibn Bakr. Ibn Razak rahimahullah. Kana li Abi Dawud kumun wasi' wa kumun dayiq bahwasanya Abu Daud memiliki kum yang luas dan kum yang sempit. Ini kum namanya. Lengan baju ini kum. Ya. Ada yang luas sekian, panjang. Yang satunya kecil. Ya. Maka ditanya, qila lahu Ditanya Ditanyakan kenapa? Kok bajumu berbeda? Lengan kanan lebar, lengan yang kiri kok kecil? Faqala al-wasi' lil kutub wal akhir la Adapun yang kanan atau yang luas ini untuk kitab-kitab. Untuk bawa kitab. Adapun yang kiri, karena bisa dibutuhkan, maka kecil. Kitabnya dimasukkan ke sini. Seperti tasnya. Demikian mereka mempersiapkan. Karena mereka merasa dan mereka yakin bahwa menulis dan membaca adalah sesuatu perkara yang sangat penting dalam belajar. قال أبو مسعود أحمد بن الفرات رحمه الله أجمعوا أنه ليس شيء أبلغ في الحفظ إلا كثرة النظر sudah sepakat mereka para ulama para ahli hadis bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih tinggi untuk menghafal Enggak ada sesuatu yang lebih tinggi dalam menghafal melainkan kasratun nazar. Melainkan kasratun nazar, mengulang-ulang membaca. Tapi kalau nggak ada catatannya, baca dari mana? Kalau Allah, artinya ketika pertama mendengar itu ya, baru kemudian dihafal. Dan tidak ada kata mereka para ulama ajma'u semak, sepakat mereka nggak ada yang lebih mendukung hafalan melainkan kefrotun nomor Banyak membaca, banyak mengulang, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Kalau Imam Ahmad rahimahullah إذا اختلف وكيع وعبد الرحمن ابن مهدي وعبد الرحمن أثبت لأنه أقرب عهدا بالكتاب Kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau berbeda pendapat atau berselisih hafalannya antara Waqi' dan Abdurrahman ibn Mahdi, maka Abdurrahman ibn Mahdi lebih sabit, lebih asbat. Kalau terjadi perselisihan, maka yang lebih asbat adalah Abdurrahman bin Mahdi. Kenapa? Liannahu akrab ahdan bil kitab. Karena dia lebih dekat waktunya dengan penulisan. Ya, dia mencatat dan tulisannya baru tulis kemarin. Ya, ini beberapa waktu lalu, tidak lama. Lebih dekat, lebih asbab. Dilihat dari catatannya justru. Ketika dia menulis, mencatat, dan baru mencatatnya, maka dia lebih sabit. Lebih asbat. نعم قال أحمد بن حنبل رحمه الله حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إلي حديث عبد الرزاق dari معمر lebih aku sukai daripada daripada hadis هؤلاء البصريين daripada حديث مريكا هؤلاء البصريين وراء orang Basra كان يتعاهد كتبه وينظر فيه باليمن فيها باليمن kenapa Aku lebih suka hadis yang Razak dari Ma'mar. Karena beliau, ya ta'ahad kutubah selalu menjaga kitabnya, catatan-catatannya. Wa yandur fiha bil Yaman. Sehingga dia bisa melihatnya di Yaman di sana. Karena dia membawa catatan. Sampai di sana dia membacanya kembali. Sehingga lebih mantap. Aku lebih suka hadisnya beliau. Daripada hadisnya mereka yang lain. Suil imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah anda andawaan lil hifz. Ditanya Imam al-Bukhari, ini Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari rahimahullah, ditanya tentang obat menghafal. Qal kata beliau, idmanun nazar fil Obat menghafal adalah idmanun nawar fil kutub. Terus menerus membaca. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Kalau Alhamdulillah sehingga jangan merasa kalau sesuatu itu diulang, jangan merasa jemu. Diulang lagi. Ya sudah diulang lagi. Apa ruginya? Diulang itu menambah hafalan. Bagi siapa yang sudah pernah ingat, jadi tambah ingat. Dan bagi mereka yang lupa, mengingatkan kembali apa yang lupa. Kenapa? Apa jeleknya? Walaupun dia sudah hafal, baca kembali, tidak mengapa. Lebih memantapkan hafalannya dan ngecek apa yang dia pernah hafal. Oh ternyata benar hafalan saya. Maka idmanun nazar fil kutub mengulang-ulangi membaca apa yang dalam kitab, dalam catatan-catatan itu adalah sesuatu yang mendukung hafalan. Obat menghafal adalah membaca ulang. Obat menghafal adalah mengulang-ulang membaca. Su'ila Imam Muhammad eh, su'ila sudah. Qala Ahmad bin Abi Imran 'inda Abi Ayyub Ahmad bin Muhammad bin بن wa qad takhallafa fi manzilihi." Aku waktu itu berada di sisi Abi Ayyub Ahmad bin Muhammad bin Syuja' wa qad takhallafa fi manzilihi. Sedangkan beliau saat itu tertinggal di rumahnya, belum datang. فبعث غلاما من غلمانه إلى أبي عبد الله بن الأعرابي صاحب الغريب يسأله المجيء إليه maka diutuslah seseorang budak dari budak-budaknya untuk memanggil Abdullah ibn al-Akhrabi sahibul gharib tulis kitab al-gharib Yas'aluhul majid ilaih. Dipanggil untuk datang. Fa'ada al ghulam faqal. Maka budak tadi datang kembali dan menjawab. Qad sa'atuhu dhalika faqala li indi qawmun minal Arab. Aku sudah sampaikan kepadanya untuk datang. Tapi katanya, di sisiku ada beberapa kaum dari kalangan Arab. Ini seakan-akan ada tamu kan? Di sekitarku ada orang-orang dari kalangan Arab. Faidah itu arba minhum atai. Kalau aku sudah selesai urusanku dengan mereka dan aku sudah mendapatkan dari mereka sesuatu yang aku inginkan, aku akan datang. Faqala al-ghulam, maka budak tadi menjawab, wabarakatuh itu indahu ahada." Tapi aku nggak lihat siapa pun di situ. Masa Syekh bohong. Mengatakan di sekitarku ada akrab, ada orang-orang Badung. Aku selesaikan urusanku dengan mereka dulu. Nanti aku datang. Kata budak tadi, aku tidak melihat seorang pun di sekitarnya. Illa anna baina yadayhi kutuban yang fiha fa berpihak, fi hadha marratan wa fi marratan. Aku hanya lihat kitab-kitab di hadapan dia, di sekitarnya. Kadang melihat yang ini, kadang melihat yang itu, kadang melihat yang ini. Qulibina a'azakumullah. Qal, thumma ma sya'arna hatta ja. Kemudian tidak kami rasa tiba-tiba sudah datang beliau. Abdullah ibn Arabi. Faqala lahu Abu Ayyub, maka berkata kepadanya Abu Ayyub, "Ya Abu Abdullah, subhanallah al-azim, takhallafta 'anna wa haramtana al-uns." Wahai Abdullah, subhanallah al-azim, apakah engkau meninggalkan kami? Engkau haramkan untuk bermajlis dengan kami, tidak mau duduk dengan kami? Walaqad qala lil gulam innahu ma ra'a 'indaka ahadan. Padahal budakku tadi berkata bahwa di sekitarmu gak ada seorang pun. Wa qultu aku katakan ana ma'a qaumin min al-a'rab. Aku bersama kaum dari kalangan Arab. Fa idza qadait arda ma'hum atait. qala bil Arabi ma Ibnu Arabi jawab. Lana julasa'u ma namallu hadithuhum. <coughs> الباء مأمونون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم ما مضى وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا فإن قلت أموات فما كنت كاذبا وإن قلت أحياء فلست مفندا Kata Abdullah bin Arabi, iya, aku memiliki teman-teman duduk yang aku nggak pernah bosan untuk duduk dengan mereka. Al-ba'a ma'munun. Orang-orang yang terpercaya. Yang jujur terpercaya. Wa iyaban wa mashhada. Dia dalam keadaan gaib tapi ada. Yafidunana min ilmihim. Mereka memberikan faedah-faedah ilmu kepadaku. Ilmu ma mada, ilmu yang telah lalu, ilmu yang telah lewat. Wa aqlan wa ta'diban dan mengajarkan kepada kami akal dan ta'dib, adab, wa ra'yan musaddada dan ra'yu yang sangat lurus. Bila fitnatin tukhsha, tanpa khawatir ada fitnah Wala su'i isra. Tanpa khawatir ada pergaulan yang menyinggung perasaan. Wala nattaqi minhum lisanan. Dan tidak khawatir lidah-lidah mereka. Wala yadan. Dan tidak khawatir pula dari tangan-tangan mereka. in qulta amwat fama kunta kadhiba Kalau kalian katakan mereka orang-orang mati, engkau tidak dusta. Memang sudah mati mereka. Wa in qulta ahya'an, tapi kalau kalian katakan hidup juga tidak dusta. Karena mereka masih tetap berbicara dengan ilmu dalam kitab-kitab mereka. Ternyata dimaksud oleh beliau oleh Abdullah bin Arabi rahimahullah yang dikatakan aku bersama orang-orang Bedu yang ada sekitarku. Aku sedang sibuk dengan mereka. Ternyata dimaksud adalah kitab-kitabnya. Yang dijuluki dengan julasa lana mal Teman duduk yang nggak pernah membosankan muslimin yang saya hormati. Teman duduk dari manusia. Bagaimanapun hebatnya manusia itu, masya Allah. Tapi ketika berbicara, kadang berbicara ke sana, kadang kemari. Kadang-kadang berfaedah, kadang-kadang kosong. Kadang-kadang guyon. Iya, iya. Duduk sama satu-satu juga guyon kadang-kadang. Kadang-kadang kosong. Iya. Enam. Tapi kalau kita eh, hanya ilmu, nggak bicara lain. Eh, kamu nggak khawatir tersinggung perasaan? Eh, kamu nggak khawatir dia mencerita kamu atau menyindir perasaanmu atau atau atau naga? Apalagi kata beliau makmunun terpercaya karena mereka ulama. Ini kitab Bukhari, ini kitab Muslim, ini Sahih, ini Imam Ahmad, ini kitab Fulan, ini kitabnya Imam, Imam, Imam. Masya Allah. makmunun terpercaya mereka memberikan faedah ilmu, memberikan bimbingan. La tuksya atau la yusya fitnah. Enggak khawatir fitnah. Enggak khawatir fitnah. Adapun mereka yang hidup yuksya alaihi fitnah. Kemarin, Masya Allah. Hari ini belum tentu. Hari ini Masya Allah, besok belum tentu. Itu kalau masih hidup. Apa kata Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu? faman yastanna falyastanni biman qad mat fa innal haid la yu'man alaihi fitnah Ucap Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dinukil dalam kitab uh, di antaranya kitab Syarah Aqidah ya. Man istanna siapa yang ingin mencari qudwah falyastanni biman qadwah. Silahkan dia mencari qudwah dari orang yang telah wafat. Yang telah wafat di atas sunnah, di atas manhaj, di atas jalan yang lurus. Fa'inal hayy la yu'man alaihi fitnah. Karena orang hidup enggak aman dari fitnah. Orang yang hidup enggak akan aman dari fitnah. Sadaqallah. Benar sekali ucapan beliau radhiyallahu taala anhu. Fa'inal hayy la yu'man alaihi fitnah. Yang hidup enggak akan aman dari fitnah. Sering terjadi. Hari ini Masya Allah al-sunnah besok sudah jadi hizbi. Kemarin dalam keadaan baik, hari ini sudah jelek. Hari ini dalam keadaan lurus, besok sudah bengkok. Rasulullah SAW Rasulullah tauhid was sunnah. Tetapi kalau mereka-mereka yang telah mati terbukti di atas hak, di atas sunnah, di atas manhaj, maka kita yakin. Ucapannya, makmunun, terpercaya. La tuksha la su, la fitnatin tuksha, tanpa khawatiran fitnah. la su'i dan tidak dikhawatirkan pula ada pergaulan yang jelek Dan tidak khawatir tangannya. Apakah memukul saya? Atau berbuat begini begitu? Tidak khawatir. Kitab kita hanya bicara hak ilmu saja. Eh, caranya nggak akan nyakiti. قال ابن عزكم الله قال ابن مبارك رحمه الله لولا الكتابة لما حفظنا lihat ucapan Ibnu Mubarak laula kitabah kalau bukan karena nulis kalau bukan karena mencatat, kami tidak akan hafal. Subhanallah. Atau Ibnu Mubarak laula al-kitab lama hafadna. Kalau bukan karena menulis, kami tidak akan hafal. Arti orang menghafal itu mencatat dulu, baru kemudian dihafal. Ada beberapa orang yang memang Allah berikan kehebatan, Allah berikan kelebihan, mendengarkan sekali hafal. Di masa-masa itu banyak entah di masa-masa sekarang kayaknya sudah punah. Yang mendengar sekali terus hafal, ya. sudah hampir tidak ada. Sehingga khonirin azakumullah, kita dengar dengarkan ucapan ibu Mubarak, kalau kita nggak nyatat, bagaimana kita akan hafal? Ya, catat dulu, baru kemudian dihafal. Qaladu ya. Qala rahimahullah, Al-kitabah ahabu ilayya minan nisyan. Mencatat itu lebih utama, lebih aku cintai daripada lupa. Lebih aku sukai daripada lupa. Apa maknanya? Maknanya ada seorang mendengarkan hafal. Masya Allah. Ada lagi orang mendengarkan hafal. Tapi dengar. Kenapa kok kamu nyatap? Emang gak hafal? Hafal. Tetapi mencatat lebih aku sukai daripada aku lupa nanti. Lihat ikhwan bin Azza, mau jawaban Abu Khilafah. Mencatat lebih aku sukai daripada aku lupa. Sehingga betul-betul diprotektif. Halangi jangan sampai hilang ilmu ini. Dihafal juga, dicatat juga, disampaikan juga kepada orang lain. Sehingga kalau dia lupa nanya kepada orang tadi. Saya sampaikan apa kemarin padamu? Betul-betul di backup sekian kali supaya jangan hilang. Kira-kira lil-taqrar. Ama takhaf ala aynaik min idamati an-nazar fil kutub فقال إذا سلمت البصيرة لم أحفظ بسقام البصر Tidak akan kau takut akan rusak matamu kalau terus menerus membaca ke kitab-kitab, ke catatan-catatan, nggak khawatir rusak matamu. Qal dijawab dengan jawaban yang sangat bagus Ida Idza salimatil basirah lam arfal bi taqmil basar. Kalau basirah sehat, aku nggak peduli dengan sakitnya mata. Ini basirah, ini basar. Idza salimatil basirah Fala ahfal bisa komil basar. Kalau mata hati kita sehat, nggak peduli dengan rusaknya mata kepala. Kalau basirahnya benar, Oh mata sakit nggak apa-apa. Tetapi kalau karena khawatir matanya jangan sampai rusak, akhirnya basirannya rusak. Akhirnya pemahamannya yang salah, hatinya yang rusak. Alhamdulillah itu adalah musibah yang paling besar. Musibah yang paling besar adalah musibah pada agama. Musibah pada pemahaman. Makanya kita diajar untuk berdoa. La al musibatana fi dinina. Wahai Rabb kami, jangan jadikan musibah kami pada agama kami. La tajal musibatana fi dinina. Ya Allah jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Karena kalau agamanya yang rusak, orangnya yang rusak, akidahnya yang rusak, maka buat apa mata sehat? Buat apa telinga sehat? Buat apa tangan sehat? Buat apa lisan sehat? Tetapi kalau hati basirah ini lurus, tidak apa-apa. Mata rusak, tidak apa-apa. telinga sakit, lidah sakit, tenggorokan sakit, nggak apa-apa. Qal dikatakan <clears throat> oleh Natahah Abu Ali Ahmad bin Ismail <clears throat> rahimahullah <clears throat> al هو المسامر الذي لا يبتدئك في حال شغلك ولا يدعوك في وقت نشاطك ولا يحوجك إلى التجمل له والكتاب هو الجليس الذي لا يطربك والصديق والصديق الذي لا يغريك والرفيق الذي لا يملك والناصح الذي لا يستذلك لك اللطاحة رحمه الله yaitu Abu Ali Ahmad bin Ismail. Kata beliau kitab adalah paku-paku yang bisa memancangkan ilmu dengan mantap. Yang gak akan memulai engkau kalau kau sibuk. Wala yad'uka fi waqti nashatik. Wala yad'uka. Seperti dipatahkan dalamnya, Wala yad'uka. Dan tidak meninggalkan engkau ketika engkau sedang semangat. Perhatikan satu persatu kalimatnya. Kalimat yang indah dari beliau. Bahwa kitab itu adalah paku-paku yang memantapkan ilmu. Yang gak akan memulai kamu kalau kamu sibuk. Itu bedanya dengan manusia. Kalau manusia kamu sedang sibuk, dia datang. Menyampaikan ilmu. Eh, ada hadis ini. Kamu sedang sibuk. Kalau kita tidak. Tetap di Kamu sedang sibuk, dia diam. Tapi kalau kamu sedang semangat, dia gak akan meninggalkan kamu. Akan terus layani sampai jam berapapun. pun. Ya. Kamu baca jam berapa akan diikuti oleh kitab ya. Tidak memulai kamu <clears throat> kalau kamu sibuk dan gak akan meninggalkan kamu ketika kamu semangat. Itu kita. Ya. Wala tajam ila tajammuli dan tidak menjadikan kau butuh untuk berdandan menghadapi mereka. Iya kan? Kalau gurunya ya. Dari manusia kan kamu harus siap-siap dulu. Ya. Sisiran dulu, pakai kamis dulu, ya kan? Tetapi kalau kita tidak perlu kamu tajamul. Tidak perlu ya tajamul. Kamu pakai sarung, pakai kaos yang lubang-lubang, nggak apa-apa. Ya. Kamu baca kita Wal kitab huwal ada di la yuqribu. Maka kita adalah teman duduk yang enggak mengganggu kamu. Kapan kamu mau, dia siap Kapan kamu istirahat? Itu siap. Ya. Wasadiq alladhi la yughrik. Dan dia adalah temanmu yang gak akan menipu kamu. Ya. Kamu buka pagi, ya seperti itu. Sore kamu buka, ya seperti itu. Besok kamu buka, seperti itu. Tahun depan kamu buka lagi, ya seperti itu. Beda kan dengan beberapa makhluk-makhluk eh, yang hari ini berbicara lain, besok lain lagi. Apalagi tahun depan. Oh ternyata saya salah. alhamdulillah. Yang kadang-kadang bisa warna biru hari ini, besok udah warna lain lagi. Kita lawan, berwarna-warni. pun kita, la yurik. Tidak akan menipu kamu. La Tidak berwarna-warni. Dia akan menyatakan seperti itu, konsekuen, kapanpun kamu buka. Warrafiq alladhi la yamlik. Dan teman yang gak akan memiliki kamu. Biasanya teman itu. Yang terbanyak malah. Itu ingin memiliki. Kalau sampai kamu menyalahkan dia. Atau mengkritik dia. Dianggap kamu telah berkhianat pada saya. Tidak. Kalau kita tidak. Kita tidak ingin memiliki kamu. Kamu mau nerima, silakan. Kamu nggak nerima, terserah kamu. Itu kita. Fadil, alladhi la Artinya dia hanya menyampaikan ilmu. Tidak menguasai kamu. Tidak memimpin dalam artian mengharuskan kamu begini, mengharuskan kamu begitu. Wan nasih alladhi la yastazilluk dan penasehat yang tidak akan menggelincirkan kamu. Penasehat yang nggak akan menggelincirkan kamu. Ada satu lagi yang juga penting dari kitab kita. Bahwa kita disusun berdasarkan persiapan. Sedangkan apa yang diucapkan lisan biasanya setir jalan. Beda apa yang mendadak dengan apa yang disusun. Pasti akan beda. Misalnya disampaikan hari ini kalimat. Masya Allah, muhabbah yang bagus. Disusun muhabbah yang bagus dalam bentuk tulisan. Dikatakan lagi ke syekh, syekh bagaimana ilmu darahmu? Mesti akan ada perbaikan-perbaikan yang banyak. Oh ini, ini, ini jangan, ini dikurangi, ditambahi. Bahkan akan ditambah pula dengan sekian dalil-dalil lebih lengkap maka tentunya yang tertulis tadi lebih autentik, lebih lengkap daripada yang irtijalan, daripada yang mendadak. Daripada yang mendadak tanpa persiapan. <clears throat> Demikian barakallahu fikum. Dua bab yang berkaitan dengan masalah talabul ilmi, belajar, menghafal, hendaklah di masa-masa kita masih muda dan kemudian mencari tempat yang baik, waktu yang baik dan keadaan yang baik, menjauhi dosa-dosa dan juga berupaya untuk membaca kitab para ulama ahli sunnah berupaya untuk menukil dari mereka para imam-imam dan mencatatnya dan menghafalnya sehingga kita mendapatkan ilmu dan mapan ilmu pada diri kita. Ida salimatil basirah, kalau basirah sudah selamat, maka insya Allah kita akan selamat di akhirat inilah taala. Wa taufiq wal Wassalamualaikum hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.